Yanal Ausaf. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yomidin. Bapak Ibu sekalian, pada siang ini kita akan bahas tentang falsafah doa keluar rumah. Mungkin kita sering mengucapkan doa berkali-kali tiap keluar rumah, tapi pendalaman kajian tafsiran filosofisnya mungkin eh, perlu kita gali. Baik. Setiap kita keluar rumah, doanya adalah Bismillahi apa? Tawakal tu, Allah la haula wala quwata illa billah. Hatta mulut mengucapkan ya, hati ikut irtifa, ikut naik. Coba artikan. Bismillahi dengan dengan nama Allah. Bisa begini. Ada yang mengatakan gini, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, Bismillahi dengan nama Allah. Yang paling benar adalah yang kedua, dengan nama, bukan dengan menyebut. Tapi bis bi dengan ismi nama Allah nama Allah dengan nama Allah kalau kita menggunakan bahasa administrasi atas nama Allah. Jadi kalau perusahaan atas nama direksi, katakanlah Heri, Heriawan. Atas nama eh, eh, Pemda Jabar, Heriawan. Nah, sama itu kita ketika kita mau bergerak, kita katakan saya bergerak ini atas nama Allah. Kalau begitu, kalau kita mau bergerak, ingat. Bapak adalah menggunakan atas nama Allah. Hati-hati Pak. Allah nggak pernah berbuat maksiat. Gak mungkin berbuat maksiat. Bapak memegang, menyandang nama Allah sekarang. Ketika Bapak berangkat, saya berangkat ke Telkom atas nama Allah. Kalau begitu hati-hati nama itu. Itu nama sakral, nama suci, nama yang subhanallah, nama yang tidak boleh terkotori. Maka setiap langkah kita, mata kita, hati kita sekalipun, jangan menodai nama Allah. Karena bukan dengan menyebut, tapi atas nama Allah. Bisakah Bapak berangkat ke luar negeri sebagai duta atas nama bangsa Indonesia? Berani gak berbuat macam-macam? Gak berani. Beda dengan apa? Sendirian. kan jalan ke Singapura. Sendirian aja. Berdua amat ada yang tahu sama saya. Nggak dikawal, gak ada apa-apain, gak pakai atribut. Ah, saya mau ke jajan di mana terserah saya dong. Terserah saya sendiri. Lain dengan nama duta. Nah sekarang apa kemana-mana tidak begitu, tapi atas nama Allah. Kalau bapak, kalau kita semua menyimpang, dari nama si Allah, berarti kita sudah hipokrit. Terus yang kedua, tawakal tuh saya bertawakal. Kita bertawakal. Siapa yang mewakilkan? Kita. Siapa yang jadi wakil? Allah. Ingat, Allah adalah wakil. Kita yang mewakilkan. Saya bercontoh sebuah teman. Saya nitip beli alat elektronik. Kak Paparna yang kenal. Paparna, tolong ya saya beliin sound system yang bagus untuk masjid. Karena Paparna tidak tahu soal sound system, saya buat spesifikasinya. Satu, Paparna mereknya ini ya, misalnya merek Toa. Wattnya minimal 2000 watt, mixernya ah, terus dirinci sabretil. Oke, Paparna mengerti? Baik akan saya usahakan seperti ini. Nah, karena apa tidak tahu soal sound system. Saya dikte spesifikasinya. Tapi ketika saya kepada orang lain, bapak misalnya, saya berikan. Bapak tahu soal sound system, tahu persis. Dia saja elektro. Saya nggak berani mendikte begitu. Saya katakan global aja, Pak, tolong berikan saya sound system yang untuk di dibayar. Pokoknya harganya yang lebih dari 20 juta lah. Oke, Pak? Ah, yang bagian memang bagus. oh, apa yang tahu lah. Gitu. Karena dia lebih tahu. Kita kepada Allah sekarang mewakilkan. Pemuda, ya Tuhan berikan aku seorang istri yang terbaik bagi saya. Titik. Tidak usah pakai spesifikasi. Tinggi sekian, lebar dada. <laughs> Tidak usah, Allah lebih tahu lah. Kalau kita mendikte, malah Allah dianggap bodoh oleh kita. Ya Allah, pokoknya engkau maha tahu siapa perempuan yang terbaik bagi saya. Lebih tahu dari saya sendiri Tuhan. Pokoknya terserah engkau Tuhan. Gitu. Ternyata tawakal. Murni tawakal. Tauhid tawakal. Di Telkom ada empat jabatan kosong. Di Mekah berdoa atau di sini berdoa, Tuhan, berikan aku jabatan yang terbaik bagi saya, keluarga, agama dan semuanya Tuhan. Mana yang terbaik terserah engkau Tuhan. Itu benar tawakal kepada Allah. Jangan buat spesifikasi. Kalau bisa di kota Bandung Tuhan. Wah oh, macam-macam. Itu namanya menikah Tuhan. Nah kan, kan sekarang kita terbayang nggak? Kita kita berangkat. Bismillahi saya berangkat dengan nama Engkau Tuhan. Saya tidak mungkin berbuat maksiat. Tawakal tuh saya wakilkan kepada Engkau Tuhan, apa yang terbaik bagi saya hari ini, terserah Engkau Tuhan. Gitu. Harus termasuk ke ke hati. Bukan hanya di mulut, tapi di hati. Terserah Engkau Tuhan yang terbaik bagi, bagi, bagi saya Tuhan. Ya. Kemudian tawakal itu adalah sikap akhir sikap ah, bisa bukan siapa ya? Tawakal itu adalah bagian dari sebuah sebuah apa ya? Sebuah skenario, sebuah rekayasa. Karena kita harus merekayasa kehidupan dengan dua cara. Satu, ikhtiar, kedua, berdoa. Ujungnya tawakal. Ulangi apa? Ikhtiar, doa, tawakal. Nah, kalau kita baca Quran, ada dua ada dua kelompok ayat. Yang pertama, ayat yang seakan-akan nasib manusia terserah Allah. Contoh, wa ma romaita idromaita romaita walakinallaha roma. Bukanlah kalian, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini kesannya seakan-akan manusia tergantung kepada Allah sepenuhnya. Tapi kalau ayat yang lain beda. Seakan-akan ini ayat mengatakan bahwa nasibmu terserah kamu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mungkin mengubah nasib kamu kecuali kalau kamu mengubah nasibnya sen, nasib dia sendiri. Seakan-akan terserah kamu. Celaka, bahagia, dapat rezeki gede atau kecil, terserah kamu. Kata yang tadi, terserah Allah. Jangan begitu, jangan diparadokan. Yuk kita buat sebuah komprehensi. Apa komprehensinya? Betul, terserah Allah. Tapi Allah juga tergantung kepada manusia. Maksudnya begini, Allah akan memberikan sesuatu bantuan kalau manusia sudah memulai. Sering saya buatkan sebuah contoh. Seorang anak ke ibunya. Mama, mama, ada boneka dede, mah di atas. Tolong dong mah ambilin mah boneka dede. Kalau si ibunya tiba-tiba, nih saya bonekanya. Itu nggak mendidik ibu begitu. Jangan, jangan begitu. Biar aja bu. Dek, ambil dek sendiri dek. Wah nggak bisa mama tinggi. Coba dulu dek. Nggak bisa tuh ada meja dek. Gusur dek. Wah berat mama. Coba dulu. Nih anak tuh gimana sih? Marah si ibunya. Akhirnya anaknya menggusur, menggusur. Berat, berat, berat. Baru dua meter udah kecapean. Kira-kira si ibu diam nggak? Enggak, kalau ibu diam, ibu, ibu. Oh, on. Kata ibunya, biar aja anakku. Gitu. Ayo dong, dorong, dorong. Nah, ibunya ikut membantu, tapi nggak mendorong begini, nggak diangkat. Sok, dari eh, dorong, dorong, dorong. dorong Ketika mendorong, si ibunya ikut mendorong dengan pinggulnya. Tuh, dorong. Tuh maju kan, deh. Tuh kan, tuh hebat adek. Tuh kan, hebat. Sampailah ke sini. Naik, deh. Naik, ambil deh. Ambil, mama dapat ya. Dede jagoan, itu anak mama namanya. Padahal membantu si ibunya, tapi tidak ketahuan supaya jangan supaya anak terdidik atau si mertua kepada menantu. Kamu udah punya anak dua, masih nempel di rumah mertua. Ayo tuh buat rumah di belakang ada tanah tuh kosong. Wah nggak punya duit pak. Eh mulai aja dulu. Juga ada ada dikitnya. Nggak punya uang pak. Mulai dulu. Nggak cukup pak. Mulai dulu. Oh memantu yang dulu. Dimarahi oleh mertuanya. Iya dia iya iya iya. Dimulai. Baru juga pondasi sudah habis tuh duitnya. Diam aja. Kok nggak diteruskin buat buat rumahnya? Kurang apa mantu? Ya kurang batu, pasir, bata, semen, upah. Si orang tua dia enggak? Enggak, akan dia mertua itu. Ya sudah. Nih pakai dua uang uap. Nih bapak, pakai dulu nih. Pakai dulu. Pinjam apa bapak? Ya pakai dulu lah, pakai pakai pakai gitu. Ngasih nyebut pinjam enggak, ngasih enggak ya. Pokoknya pakai dulu dibuat. Jadi juga akhirnya. Tapi kalau nggak memulai membuat rumah, si mertua nggak mungkin keluar uangnya tuh, nggak mungkin. Jadi kalau kita mau cari jodoh, mulai dulu. Jangan diem saja. Ini gimana mau jadi jodoh diem terus? Mau jadi orang boleh, dicari di Bandung sulit. Iya. Jadi mulai dulu kalau udah memulai Allah turun tangan. Itu artinya dua dua ayat di gabungkan. Betul. Allah yang menentukan. Tapi kamu harus mulai dulu. Itu namanya ikhtiar dan berdoa. Selanjutnya hasil enggaknya terserah Allah tawakal namanya. Bapak sekarang mau punya mantu. Wah, gelisah tuh. Anak sudah anak perempuan sudah usia 35 dan 32. Doa-doa tiap malam belum juga dapat si istrinya, "Pak, doanya di umroh dong Pak, jangan di sini terus. Anak kita belum punya jodoh juga. Kalau doa sama juga mana mana. tapi belum jodoh juga. Ya hanya doa terus turun dong ke bawah. Tanya-tanya si Ustad, saya punya, punya stok nggak gitu. Tanya ke saya, ke siapa banyak saya tempat teman-teman yang ya ada janda, ada perawan, ada duda ya. Ya jangan hanya dia. Nah, para Ustad saya, Ustad AA banyak yang kenalan. Tapi kalau antara apakah susah ya. Apalagi untuk anak sendiri kan malu ya. Malu. Sama juga punya adik dulu, punya adik. Si ibu saya nangis terus gitu. Ingin menikah susah. Saya yang cari. Ada anak ketika itu di sebuah masjid. Dek, kamu sudah lama di sini? sudah lama, Pak. Berapa usia kamu? 31, Pak. 31. Belum nikah? Belum, Pak. Kenapa kamu? Ah, Pak, susah Eh, saya mau nikah nggak punya pekerjaan kurang pede. Uh, ayo ke rumah saya. Eh, eh, jalan-jalan, jalan-jalan ke saya ke Sukabumi. Gitu. Uh, ada perempuan tuh. Siapa tuh Pak? Nggak tahu namanya siapa. Bro, cok nggak? Setengah hati Pak. Istihoroh, zid yuk. Udah gitu. Gimana? Saya siapa? Ayo, saya lamarkan ya. Pas ternyata itu ada saya. Kata, ah si Pak Asep, ah saya juga mau, ah nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kira saya. Ayo kawin kamu. Nah, gitu, jadi aja sekarang. punya pekerjaan. Kadang-kadang kalau mau nikah itu mikir pekerjaan. Gaji segini nggak cukup, boleh punya anak. Ah, beli susu. Kucing mau punya istri nggak pernah mikir. Kawin-kawin aja. kalah sama kucing, tawakal tuh di mana tawakalnya? Nggak ada tawakalnya. Kayaknya tawakal, tapi nggak tawakal nggak tawakal gimana? Pokoknya ikhtiar maksimal, doa optimal. Iya kunu fukoro mulo Kalau kamu fakir, akan buat kamu jadi kaya. Bayangkan fakir, miskin, cukup, kaya. Empat level naiknya sekaligus. Jadi kalau bapak punya mantu, belum punya, punya pekerjaan, jangan tanya pekerjaan dulu, kasihan dia. Uh, siapa nama kamu? Ridwan Pak. Di mana kerja? Oh, itu kasihan. Ya. Jangan dulu. <laughs> Udahlah biar aja dulu. Yang penting soleh dulu. Uh, ada nggak kucingnya pekerjaan ke, ke, suami suaminya nggak ada. Apa pekerjaan kucing? Maling. Udah selesai. inilah kita ini sering mengucapkan tawakal, tapi sering-sering punya kekhawatiran. Kalau begitu setengah tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu apa? Ikhtiar maksimal, berdoa optimal, hasilnya terserah Allah sekarang mau mau pilkada. Satu Pak Dada dengan Pak Ayi. Kedua Pak Taufik dengan Abu Sauki. Ustadz sekarang jadi kewali kota ya. Siapa lagi? Yang kemudian Pak Hudaya dengan Pak Herdi. Nah, hari ini Allah sudah tahu nggak siapa yang jadi pemenangnya? Tahu, oh, boleh buat eh? Yang penting ikhtiar maksimal, berdoa optimal. Mudah-mudahan dengan doa dan ikhtiar ada perubahan rencana Allah gitu. Kodoknya juga menjadi kodar beda. Kodoknya si A, kodarnya jadi si B. Allah bisa. Asal ikhtiar. Maksimal dan doa optimal. Nah sering-sering kita ikhtiarnya tidak maksimal. Kemudian bedanya kalau ikhtiar rasional kalau doa suprarasional. Kalau ikhtiar rasional, jangan rasional. Misalnya ada orang sakit, sakit cacingan di perutnya, diobati pakai kalung hitam di leher. Cacingan di perut, kalung hitam di leher. Kok nggak nyambung? Itu salah. Salah. Tapi kalau doa bisa begitu. Ya Tuhan mudah-mudahan dia yang cantik itu, cantik dan kaya, bisa aku miliki. Aku pemuda yang kere dan jelek, bisa itu. Bisa kalau gitu. Jadi kalau ikhtiar, rasional. Kalau doa, rasional. Kemudian, berikutnya, la haula wala quwata illa billah. La haula tiada daya wala kuata tiada kekuatan ilah kecuali bila dengan Allah. Ketika keadaan-keadaan oh, genting, kita bisa dua bersikap. Pertama, berani. Jadi berani. Nah, kita nih oh ada ibu-ibu apa? lumpuh di kursi roda. Ngasuh anaknya. Anaknya eh jalan ke depan, kecebur kolam. Kecebur kolam itu si ibu padahal dia lumpuh. Tapi dengan bismillah dia bisa lari dan lari dan menolong anak itu padahal dia sedang lumpuh. Kalau pakai rasio nggak masuk rasio akal. Atau ada seorang ini dulu ada uh, yang suka pakai baju seragam apa namanya sales. Ini liver. Begitu dia masuk ke rumah, dia ke rumah, rumahnya halamannya luas, dikejar oleh anjing. Begitu assalamualaikum, oh, oh langsung, oh, oh, oh, itu perempuan larinya kencang sekali. Dan dia bisa meloncati apa, solokan yang kira-kira 2 meter. Bisa, bisa, bisa. Karena apa? Kepanikan melahirkan saja, keberanian. Tapi ada juga orang ketika panik dia pipis. Dia karateka, wah, wah, wah, ditodong, ah, pipis juga dia. Padahal dia karateka. Nah kita ingin ketika kita panik, lahir kemampuan. Ketika rumah saya, bukan rumah, ketika LPTK kebakaran, kebakaran, nah, saya berdampingan dengan, dengan, dengan kantor itu, depan kebakaran. Saya kan rumah takut terbakar. Saya sudah pesan kepada keluarga, kalau kebakaran yang diamankan bukan kursi, bukan lemari, tapi arsip ijazah dengan surat tanah dan komputer tuh. Sebab itu ada data banyak. Begitu kebakaran, oh itu si buku-buku set oleh anak saya, anak saya bilang kecil. Kurus ketika ngambil eh, ini eh, buku sekaligus set dipikul dia, kuat dia. Pada habisnya juga males. Tapi kepanikan lahirkan kesajaan. Itu tipi yang gede bisa digotong sendirian dia. Sendiri dia kuat. Padahal kalau bertiga juga berat kalau biasa. Nah itu. Jadi mudah-mudahan ketika kita panik lahir keberanian. Jangan panik lahir kepanikan. Panik malah jadi pipis. Nah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ada orang, ketika dia nyetir mobil, panik. Malah dia nabrakin mobilnya ke ke pohon. Iya. jebret, mati. Tapi ada orang ketika panik, dia bisa nyetir sampai menyebelah. Bukan begini, tapi set gitu Kayak di film. Begitu sampai, Alhamdulillah. Kok bisa ya? Itu namanya mauna, Diulang lagi, nggak bisa. Nah jadi, ketika tak ada masalah, mudah mudah ada mauna pertolongan yang di luar dugaan. Sehingga kalau kita mengucapkan doa dengan hati, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa Terus dipisah-pisah. Bismillahi kata hati saya bergerak berbuat atas nama Allah. Kalau begitu saya harus berbuat baik. Tawakal tu saya bertawakal kepada Allah saya ikhtiar maksimal, doa optimal, hasilnya terserah Allah. Saya akan terima, saya akan kona'ah. La haula la quwata illa billah. Mudah-mudahan ketika kita panik, macam-macam, kita punya keberanian, dan ketika panik, jangan ada kehilangan keberanian atau kepanikan yang yang berlebihan. Nah, kalau begitu, gitu, maka itu setiap kita mau Siap kita mau apa? Mau berbuat. Begitu sukses. Katakan alhamdulillahirbalamin. Saya berhasil. Jangan sombong, jangan tawakal. Dan ingat, itu keberhasilan gara-gara bantuan Allah. Seperti tadi, bantu membuat rumah gara-gara bantuan mertua. Dan si dede ngambil boneka gara-gara bantuan ibu. Jangan sombong. Kemudian ketika gagal, katakan Inna lillahi wa inna ilaihi Tuhan, kami telah berikhtiar maksimal, telah berdoa optimal, tapi gagal juga. Ya sudah, inna lillahi. Jadi dengan demikian maka hidup kita akan lebih bersemangat, akan lebih optimis dan tidak akan uh, apa? Tidak akan uh, cepat frustasi menghadapi masalah. Katakanlah oleh kita, inna ma'al usri yusru setiap kesulitan ada kemudahan. Sekian terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.